Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri yang ke-300 ini didukung oleh para pemain Jika Kusnadi sebagai tunggal Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Ashari sebagai Kalaba, Suherman sebagai Kibuyut Kalacika, Jumali sebagai Nandaka, Naryo sebagai Pradiba, Wenda Lubis sebagai Aku Wulungayan, Rifki sebagai Kilat Bahu, Beni sebagai Rawis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Putri tunggal dewi bermaksud merampok rumah kepala desa Sarasija. Sebenarnya dia ingin membatalkan rencana itu, tapi Pranayam tidak setuju. Sekalipun dia masih merasa sakit, Pranayam tak ingin membatalkan rencana yang sudah matang. Mereka segera mengadakan persiapan. Malam merambat perlahan-lahan. Putri Raja Dewi menuntun dua ekor kuda ke halaman depan. Kau sudah siap, Mayura? Kita bisa berangkat sekarang, Kakak Naomalini. Oh ya, bagaimana dengan Paman Pranayang? Aku sudah siap berangkat, Mayura. Ayolah. Aku khawatir mereka sudah menunggu kita di tempat biasanya. Ayo, cepat naik. Cadar Cadarmu Nawamalini. Jangan lupa mengenakan cadar. Putri Tunggadewi buru-buru menutup wajahnya dengan cadar berwarna putih. Demikian pula putri Raja Dewi melakukan hal yang sama. Sekarang mereka semuanya sudah mengenakan cadar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintip dari tempat tersembunyi. Sepasang mata itu terus mengawasi dengan tajam, sampai akhirnya Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, dan Pranayam lenyap di kelokan jalan. Hmm, mereka pergi lagi. Mau kemana mereka pergi malam-malam begini? Oh, aku harus tahu kemana tujuan mereka. Aku ingin tahu apa yang mereka kerjakan malam-malam begini. Sepasang mata itu ternyata milik Kalaba. Kalaba bergegas melangkah ke kandang kuda. Sebentar kemudian dia sudah naik ke atas punggung binatang itu. Oh, akan kuikuti mereka. Aku jadi penasaran. Oh, jangan-jangan mereka memang kelompok pendekar bunga putih. Hiya, hiya, hiya, hiya! paling depan, sementara Pranayam dan Putri Raja Dewi berkuda di belakangnya. Mereka terus berkuda menyusuri gelapnya malam menuju tebing sungai Pedanten. Sementara itu, Kalaba juga berkuda mengikuti di belakang mereka dari jarak yang cukup jauh. Pemuda itu nampak semakin penasaran. akan mereka lakukan di sana? Ah, sebaiknya aku tinggalkan kuda kue di sini dan aku akan mencari tempat untuk mengintip yang aman dan tersembunyi. Kalaba menempatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia nampak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya pemuda itu melompat meninggalkan kudanya. Baru saja dia melangkah beberapa tindak, pada saat itulah di hadapannya sudah berdiri sesosok tubuh manusia, berdiri menunggu. Ah, siapa kau ini? Uh, jangan berdiri di situ. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Hai, jangan berdiri di situ. Aku mau lewat. Wah, uh, kurang ajar. Kalau kau mau membuat gara-gara denganku, akan kulayani kau. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Betapa menjadi sangat gusar. Dia tidak tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa, karena orang yang menjadi musuhnya mengenakan cadar berwarna gelap. Orang itu nampaknya mempunyai ilmu kanuragan jauh di atas Kalaba. Menyadari bahwa kemampuan ilmunya lebih rendah, Kalapa memutuskan untuk melarikan diri. Tapi mendadak, orang bercadar itu balas menyerang. Kalaba lengah. beberapa roboh tak berkutik lagi. Orang bercadar itu melangkah menghampirinya. Selanjutnya tangannya bergerak membuka cadar berwarna gelap. Ternyata orang itu adalah Kipuyut Buyut Kipuyut jongkok sambil meraba tubuh anaknya. Huh. Anak ini memang keras kepala. Kalau aku tidak segera menanganinya, dia bisa berbahaya. Rupanya dia telah membuntuti Tuan Putri Tunggal Dewi. Oh, untung aku segera bisa membereskannya. Kipuyut Kalacika mengangkat tubuh Kalapa, menaikkannya ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, Kipuyut Kalacika sudah berkuda kembali ke rumahnya. Aduh. Oh, oh. Ayah. Kau tidak usah khawatir. Kau tidak apa-apa. Bagaimana? Bagaimana aku bisa sampai di sini, Ayah? Apa yang terjadi, Ayah? Kau pasti tahu apa yang sedang terjadi menimpa dirimu. Hmm? Mengapa kau harus bertanya kepadaku? Oh, iya. Uh, aku uh, aku baru saja bertarung dengan seseorang. Orang itu menggunakan cadar berwarna gelap. Dia uh, dia lebih unggul dariku, ayah. Aku menemukan tubuhmu tergeletak di atas rumpun belukar. Iya. Orang itu telah memukulku dua kali berturut-turut. Aku uh, uh, lalu tidak ingat apa-apa lagi, Ayah. Pandangan mataku menjadi gelap. Ya, itulah. Kau selalu saja mengabaikan kata-kataku. Apa yang kau lakukan keluyuran malam-malam begini di tempat sepi, ha? Sekarang kau baru merasakan akibatnya. Untung aku segera menemukanmu. Kalau tidak, ha? Barangkali malam ini kau akan tidur di atas rumput belukar. Kalaba. Huh? Iya, ya. Berhati-hati. Sudah berapa kali kukatakan padamu. Kau harus berhati-hati. Sekarang ini banyak pendekar-pendekar bayaran berkeliaran di desa Pedanten. Mereka sudah biasa berbuat kejam kepada seseorang. Mereka tidak segan-segan membunuh siapa saja yang dicurigai. Kalau kau tidak berhati-hati, kalau kau masih senang keluyuran malam-malam, suatu saat nanti orang-orang akan menemukan mayatmu di tepi jalan. Uh, iya, ya, Maafkan aku, ayah. Uh, baiklah. Aku tidak akan lagi melakukannya. Aku akan berhati-hati. Jadi, kau sudah kapok? Aku tidak akan mengulanginya lagi, Ayah. Aduh. Kalau kau berhati-hati, Kalaba, selalu waspada, kau akan selamat. Tapi kalau kau berlaku sembrono, kau sendiri yang harus menanggung akibatnya. Ah, ayah, uh, tadi aku uh, Aku melihat Nawamalini, ayah. Mayura juga Pranayam. Ada apa dengan mereka? Mengapa kau mengurusi orang, ha? Ah, mereka pergi ke arah sana, ayah. Mereka berkuda ke arah tebing sungai Pedanten. Sudahlah. Itu kan bukan urusanmu. Biarkan saja mereka mau pergi kemana. Mereka bukan tawanan di rumah ini. Mereka bebas pergi kemana maunya. Kalau mereka mau pergi selamanya, kita bisa apa? Sudahlah. Lebih baik urusi dirimu sendiri. sementara itu, Putri Tunggal Dewi, Putri Raja Dewi dan Pranayam sudah tiba di atas tebing sungai Pedanten. Ternyata benar, Nandaka, Pradipa dan teman-temannya sudah lama menunggu. Mereka sudah siap dengan kudanya masing-masing. Bagaimana Nandaka, Pradipa? Kami sudah siap berangkat. Bahkan mereka sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiranmu, Nawamalini. Siapa yang tahu rumah kediaman kepala desa Sarasija? Kami semua tahu. Kepala desa itu tinggal di sana, di kaki bukit, tidak jauh dari desa Kaliasem. Bagaimana, Paman Pranayam? Kalau memang semuanya sudah siap, kita bisa berangkat sekarang. Baik, Paman. Mayura, kau harus berhati-hati. Jangan terlalu jauh memisahkan diri dari kami. Kakak Naomalini, aku bisa menjaga diri. Baiklah. Ayo, Nandaka, Padipa, kita berangkat sekarang. Ayo, kawan-kawan, kita berangkat. Kita serbu rumah kepala desa Salatiga. Sri Tunggadewi kembali memimpin orang-orangnya untuk merampok rumah kepala desa Sarasija. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi berkuda paling depan. Pakaian mereka berkibar tersapu angin malam yang dingin. Sementara Nandaka dan Pradipa berkuda di belakang mereka. Sedangkan Pranayam berkuda mengawal paling belakang. Mereka terus menunggangi kudanya menyusuri sebuah kaki bukit. Dan tak lama kemudian, mereka sudah memasuki wilayah desa Sarasija. desa Sarasija menjadi geger. Tiba-tiba saja kawanan perampok datang dan mereka langsung menyerang kaki tangan kepala desa. Terjadilah pertempuran sengit. Kawanan perampok berhasil membuat kucar kacir barisan keamanan desa. Kepala desa Sarasija menemui nasib yang sama dengan kepala desa Galih Asem. Dia tewas dalam pertarungan berdarah itu. Orang-orangnya lari tunggang langgang. senang mendengar laporan seperti uh, ini. Tapi kami melaporkan seperti apa adanya, Ku. Iya. Tapi aku tidak senang mendengarnya. Kurang ajar. Berani sekali mereka merampok rumah kepala desa Sarasija, orang kesayanganku. Tapi kenyataannya memang begitu aku. Perampok-perampok picisan itu harus ditangkap. Kalian harus bisa menangkap mereka semua. Aku tidak senang daerah Bukit Pinduhur ini dijamah kaum perampok. Mereka harus ditangani dengan segera. Kilat Bahu. Ya, aku. Bagaimana dengan Kibuyut Kalacika? Kalian sudah menyelidikinya? Sudah aku. Tapi kami belum bisa memastikan apakah Kibuyut ada hubungannya dengan perampok yang menamakan dirinya pendekar bunga putih. Hmm. Kami bahkan sempat mencabuk keponakan Kibuyut aku. Keponakan Kibuyut? Iya. Siapa dia? Namanya Pranayam. Ah, tapi sepertinya dia hanyalah orang biasa aku. Ah, maksud saya, dia tidak mempunyai ilmu kanuragan. Dia dapat dengan mudah kami tangkap aku, lalu kami ikat di bawah pohon. Iya. Rawis mencabukinya habis-habisan aku sampai punggungnya robek. Ah, aku belum puas kalau perampok-perampok tengik itu belum bisa ditangkap. Hmm? Kilat bau. Iya. Dan kau Rawis. Iya. Kalian berdua kutugaskan menangani persoalan ini sampai tuntas. Cari mereka sampai ketemu. Obrak-abrik semuanya, sarangnya. Tangkap orang-orangnya. Tangkap itu pendekar yang mengaku sebagai perampok budiman. Perampok budiman apa? Hm, kurang ajar. Mereka telah berani menghina aku, Wulungayan. Aku tidak usah khawatir. Kami pasti akan segera dapat membereskan persoalan ini. Tapi harap aku bersabar. Kami akan mencari keterangan lebih dulu. <laughs> bagus, bagus. Aku percaya kemampuan kalian berdua. Dan dengar, aku tidak senang ada perampok seperti itu berkeliaran di daerah Mucukunda. Daerah kekuasaanku ini. Persetan dengan perampok Budiman. Maaf, aku... Sekarang kami mohon diri. Jangan lupa, Rawis. Kalian berdua ku beri waktu satu bulan lamanya. Hmm? Selidiki dulu siapa sebenarnya pendekar bunga putih. Dan setelah kalian tahu siapa orangnya, laporkan kepadaku. Ingat, jangan bertindak sendiri. Tunggu perintahku. Kalian mengerti? Kami mengerti, aku. Kalian tidak perlu sungkan-sungkan kepadaku. <laughs> Jika kalian membutuhkan uang, <laughs> katakan saja berapa jumlahnya. Yang penting bagiku, pendekar bunga putih harus segera ditangkap. Hmm? Baik, aku. Kami sanggup membereskan persoalan ini sampai tuntas. <laughs> Tapi memang sebenarnya kami membutuhkan sejumlah uang aku. Barangkali kami terpaksa membeli keterangan-keterangan itu dari warga desa. Hmm. Berapa? Berapa kau minta? Oh, tidak banyak aku. <laughs> Cukup 1.500 kepe. <laughs> Mengapa sedikit sekali? Eh? Nanti kurang. Oh, tidak apa aku. Kalau kurang, kami akan minta tambah lagi. Uh, baik, tunggu sebentar. Wulungayan, laki-laki bertubuh gemuk itu masuk ke ruangan dalam, sementara kilat bahu dan rawis menunggu di ruangan pendopo. Sebentar kemudian, Aku Wulungayan sudah kembali lagi. Dia melemparkan sekantong uang kepeng ke lantai pendopo. Kilat bahu segera memungutnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya dalam episode yang akan datang dengan judul bunga-bunga mekar di Gunung Lejar. Sampai jumpa.